Rasulullah SAW pernah menyatakan, karena rujulun yang bi amali ahli jannah adalah seseorang beramal dengan amalan ahli surga. Selama dia beramal dengan amalan ahli surga, grafiknya naik. Makin tinggi kualitas amal solehnya, makin tinggi peluang surganya. Ini yang terjadi Bapak Ibu ketika kita beramal. Lalu dia mati ketika dia berbuat kebaikan itu. Dan ternyata kebaikan yang dia lakukan yang terakhir dari perbuatannya, dari hidupnya itu selevel dengan surga Firdaus, selevel dengan keindahan surga Firdaus. Maka namanya di surga Firdaus ini dikunci oleh malaikat. Maka namanya di tempat yang lain dihapuskan. Bapak Ibu ingat, setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, betul? Sehingga dia punya peluang masuk surga dan punya peluang masuk neraka. Artinya, semua manusia termasuk saya dan Fir'aun namanya tercatat mulai dari surga Firdaus sampai neraka Jahannam. Karena orang punya peluang berbuat baik ataupun berbuat buruk. Di saat kita berbuat baik, nah, grafik di surga kita naik terus. Di saat kita berbuat buruk ke bawah grafiknya. Nah, maka beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin kata Rasulullah. Keberuntungannya pertama, grafiknya naik terus. Maka peluang surganya makin tinggi. Ya. Sehingga ketika dia mati dalam berbuat baik tadi, sudah saya sampaikan. Nah itu orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kedua, siapa orang hari yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi dia. Amalnya eh, umurnya panjang tapi amalnya nggak naik-naik, maka di situ surganya nggak naik-naik. Ya, kayak orang jadi PNS, Bapak Ibu, atau orang seorang karyawan. Puluhan tahun dia bekerja, gajinya nggak naik-naik. Padahal dia sudah lama bekerja. Rugi apa untung? Rugi kan? Gak naik pangkat, gak naik gak gaji. Nah begitu orang yang hari ini sama dengan kemarin. Adapun orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin kata Rasulullah, fahuwa minal mal'unin, terkutuk dia. Kenapa? Grafiknya ke bawah, ke neraka. Bapak Ibu yang berarti Allah, nah Rasulullah cerita, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Lakinna fi nihayati fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar. Famata fi adalah orang yang beramal dengan amalan ahli surga grafiknya naik begini tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu dia mati ketika berbuat dosa tadi maka dia masuk neraka Masya Allah adalah seseorang beramal dengan amalan baik saking hebatnya amal baiknya jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal saja andaikan dia mati langsung dijamin masuk surga tapi di akhir hayatnya dia berbuat buruk sayang sekali kata Rasulullah Fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar fadahula fiha. Dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka. Mati ketika berbuat ahli neraka, perbuatan dosa tadi, dia masuk neraka. Kenapa? Ada noda dosa dalam hatinya dan terbawa mati. Padahal di endingnya kan, di akhirnya. Maka di saat itu sakaratul mautnya akan menyakitkan. Dan dia harus masuk ke dalam neraka. Karena cuma neraka yang bisa membersihkan dosa-dosanya. Cuma nerakanya mungkin ringan Tergantung dosanya. Kalau dosanya dosa kecil, insya Allah kematiannya menghabiskan dia. Ya. Bapak Ibu ingat hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Betul? Karena selain dosa syirik Allah ampuni kan? Allah ampuni. Nah ampunan Allah datang dengan adanya ujian sakit, ujian musibah atau ujian kematian. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, nah ini yang terbawa mati. Jadi hanya dosa syirik yang ter, yang terbawa sampai ke akhirat. Cuman ada dua kan sirik, ada sirik kecil, ada sirik besar. Kalau siriknya sirik kecil berarti dia tidak kekal di neraka. Kalau siriknya sirik besar mungkin dia kekal di neraka, di neraka. Contoh sirik kecil kayak gimana, Bu? Aduh. Untung tadi saya minum bodrek. Kalau enggak minum bodrek, siga kumaha ya sirah. Ah, bodrek yang menyembuhkan. Allahnya hilang. Betul? Sirik bukan? Hati-hati. Alhamdulillah ayah sudah kita bawa ke dokter andaikan tidak dibawa ke dokter anak kita sehingga kumahama anak kurang benenges benen Gas, oh berarti dokter yang menyelamatkan Allahnya hi hilang nah itu sirik kecil Bu ya sirik kecil hati-hati ya Bu ya Pak sering kita kayak gitu ah, Alhamdulillah kau kodarullah Pak ya. ya setelah kita berbuat Allah menakdirkan anak kita sembuh Ah, itu aman tuh. Hati-hati Bu, kata-kata ini penting untuk kita pelajari. Pelajari tauhid dengan benar Bu ya. Yang sampai kita batal karena perbuatan sendiri, kita sendiri ya. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah sampai mana tadi? Orang yang tadi, yang mana tadi orang yang amal baiknya bagus, di akhir hayat dia berbuat dosa, pada tinggal sejengkal lagi ke surga kan, lalu dia mati. Nah dijamin dia masuk neraka. Kata Rasulullah ini, ada di dalam kitab Riyadus Salihin. Berikutnya yang kedua, Wa kana rajulun ya'malu bi amali ahli nar. Adalah seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Lakinna fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli jannah wa mata fihi dahulal jannah. Adalah seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Saking dahsyatnya keburukan dan dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal saja. Tinggal sejengkal antara dia dengan neraka. Tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga mati ketika beramal dengan amalan ahli surga. Ya, hingga kemudian apa yang terjadi? Dia masuk surga kata Rasulullah. Kenapa? Amalan yang tadi membuat dia mendapatkan satu pem, pembersih hatinya sehingga pembersih ini membersihkan semua dosa-dosanya. Habis semua. Ya. Kenapa? Karena dia husnul khotimah. Dia melakukan kebaikan ini di akhir hayatnya, Bapak Ibu. Ini gambar apa saya nggak tahu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kesimpulan apa hal terakhir yang harus kita perhatikan agar seseorang itu sakaratul mautnya tidak menyakitkan perhatikan akhir dari kehidupan kita. Ya, karena perbuatan terakhir dari kehidupan kita itu juga akan membantu kita menentukan bagaimana rasa sakaratul maut kita. Baik, Bapak Ibu, aduh sayang sekali waktunya sudah habis ya, Bapak Ibu.